cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk-tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk-tunggal ada di mana, Wira? Tuk-tunggal berada di dalam kampung. Eh, penyidik semua. Penyidik keluar dari desa. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Ah, celaka. Ulan dari di bawah lari Mak Rompang. Oh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah, ah, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izin. Ikutilah episode ke-11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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulandari sudah diikat oleh Nyirupas dengan pengikat yang berbentuk gelang, sehingga Wulandari tidak akan pergi lagi dari dusun Karang Angin. Apalagi di sana sudah ada seseorang yang menyerupai Nyisepi, sehingga Wulandari menganggap itulah Nyisepi yang sebenarnya. Sementara itu Gandini sudah mengetahui bahwa Mak Rompang masih hadir di dunia fana, sehingga kepercayaan diri perempuan muda itu bertambah besar. Namun yang dikhawatirkannya adalah suruhan Mak Rompang untuk membunuh Batara. Sementara Batara sedang pergi ke kota raja untuk mencari kekasihnya Wulandari. Kemari jalannya Batara. Kita harus hati-hati, Aki. Kita sedang berada di dalam kota raja. Kalau saja Raden Wangsa melihat aku, maka tamatlah riwayat kita. Dia tidak akan bisa mengenali kita, Batara. Karena kau menyamar begitu. Apalagi hari tengah malam begini. Nah, ini rumahnya. Aki Patok yakin kalau ini rumah ahli permata itu? Iya. Siapa namanya, Ki? Rangga. Dia sudah tua dan orangnya kocak. Ketuklah pintu rumahnya. Iya. siapa? Aku Ki. Aku siapa? Aku Batara Kirangga. Iya Kirangga. Hmm. sana tahu namaku. Masuklah. Iya, terima kasih. Ayo Ki. Oh, sana membawa kawan? Iya Ki. Apakah boleh dia masuk? Oh, boleh, boleh, boleh. Oh, maaf, aku harus menutup pintu rumah ini. Kenapa begitu Kirangga? Hmm, anak berdua pasti bukan orang kota raja ini. Sehingga tidak tahu keadaan kota raja bila malam seperti ini. Oh, iya, kami datang dari luar kota. Hmm, pantas. Kota raja bila malam sudah tidak aman. Banyak orang-orang yang tidak dikenal merampok rumah-rumah penduduk. Sehingga kami semua diperintahkan oleh petugas kerajaan untuk menutup pintu rumah rapat-rapat. Kalau ada orang yang tidak dikenal, jangan bukakan pintu. Tapi kami adalah orang yang tidak dikenal oleh Kirangga. Ya, aku mau membukakan pintu karena kalian tahu namaku. Berarti kalian kenal aku. Walau tidak kenal sekalian. Ah, sudahlah, sudahlah. Ada perlu apa kalian datang malam-malam begini kemari? Kenapa tidak siang hari saja? Begini Kirangga. Kami mendengar bahwa Kirangga adalah seorang yang ahli tentang batuan permata. Itu sebabnya kami datang menemui Kirangga malam ini. Hmm. Dari mana kalian tahu, ha? Dari aku, Kirangga. Dari mana kau tahu aku ahli Permata, Aki? Eh? Sejak dahulu, nama Kirangga itu sudah tersebar ke seluruh negeri. Jadi tentu saja aku tahu bahwa Kirangga memang seorang ahli batu permata. Wah, <laughs> hebat juga aku ya. Wah, hebat juga. Sehingga namaku dikenal di seluruh negeri. Tapi rasa-rasanya itu hanya pujian saja. Karena orang banyak tidak kenal dengan aku. Ah, entahlah, Ki. Tapi aku dan sanak familiku tahu siapa Aki. Itu sebabnya aku membawa kawanku ini kemari. Ah, iya, iya, iya. Jadi yang butuh aku siapa? Kau atau kawanmu yang lebih muda ini? Kawanku ini, Kirangka. Oh, <laughs> aneh. Anak muda berkawan dengan orang tua. Biasanya tidak akan cocok. Karena yang satu bicara tentang anak gadis yang cantik, sedangkan yang tua sudah tidak kesana lagi seleranya. Tapi mungkin juga kau termasuk orang tua yang gila gadis cantik, iya? <laughs> ah, kira nggak suka juga bergurau rupanya. <laughs> ah, tidak apa kan. Daripada kita bicara dengan hati-hati. Nah, apa keperluanmu kemari anak muda? Ada batu permata yang akan kau beli dariku. Atau kau akan menjual batu permata kepadaku? Dua-duanya tidak, Ki. Ah, dua-duanya tidak. Jadi kau tidak akan menjual batu permata dan juga tidak akan membeli batu permata. Nah, Buat apa kau datang malam-malam begini? Lebih baik kau tidur di rumahmu, biar badanmu segar. Sayang kan, masih muda begini suka jalan-jalan malam, sehingga kesehatan badanmu tidak terjaga. Tapi ya, kalau menilik tubuhmu yang tegap begini, ya aku yakin kau seorang yang berilmu tinggi. Bukan begitu? Ah, tidak juga, Ki. Badan saya begini karena pekerjaan saya sehari-hari adalah bertani. Wow, oh, kau jangan bohong padaku. <laughs> ah, tapi baik-baiklah. Jadi, apa perlumu datang kemari? Eh, eh tunggu-tunggu. Siapa namamu? Batara. Dan kau Aki? Uh, namaku Patok. Hmm, namamu aneh. Mungkin sewaktu kau dilahirkan, kepalamu dipatok ayam. Sehingga ibumu memberi namamu Patok. Dengan ocehan, ah, maafkanlah, maaf. Nah, Batara, apa keperluanmu datang kemari? Ingin bertanya sesuatu, Ki. Tentang apa? Tentang batu permata. Batu permata apa? Karena batu permata ribuan banyak macamnya di dunia ini. Dari yang indah sampai yang jelek, dari yang mahal sampai yang murah. Nah, tentang batu permata apa? Tentang permata merah delima, Kirangga. Eh, seleramu tinggi juga, Batara. Batu permata yang kau sebut tadi bukan batu permata yang murah harganya, tapi bernilai tinggi. Dan batu permata itu jarang ada di negeri ini. Itu sebabnya saya ingin tahu. Di mana? Dan siapa yang memakainya? Saya lupa di mana saya melihatnya. Tapi dipakai oleh seorang gadis di jari manisnya. Hmm. Sayang, masih muda begini kau sudah pelupa. Tapi siapa yang memakainya kau ingat? Dasar kau ini mata keranjang. Ah, maaf Ki. <laughs> Saya memang lupa di desa mana saya melihat gadis itu memakainya. Nah, kalau begitu tanyakan saja pada gadis itu. Dari mana dia mendapat batu permata merah delima itu? Lalu? Ya, kalau kau butuh, kau cari menurut petunjuk gadis itu. Tapi kalau tidak, Kau beli saja yang dipakai oleh gadis itu Atau kau beli dengan gadis yang memakainya sekalian Bagaimana? Ah, <laughs> ah, kira nggak ada-ada saja <laughs> Eh, kau tersinggung, tidak kan? Oh, tidak Ki, tidak ah, Bagus, bagus, bagus Jangan seperti kawanmu ini Belum apa-apa sudah tersinggung Belum apa-apa sudah marah itu sebabnya dia cepat tua. Eh, dia, ya, kau lihat itu. Kumisnya saja sudah memutih. <laughs>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 Ya, macam-macam lah. Saya siapa yang memiliki batu permata itu di kota raja ini, Kirangga? Oh, tidak ada, tidak ada. Sri Baginda Maharaja tapi yang dipakai gadis itu tidak mungkin milik Sri Baginda Maharaja. Karena batu permata milik kerajaan itu terpatri di makota Sri, yang dipakai gadis itu pasti bukan milik kerajaan. Aku yakin itu. Atau Kirangga tahu siapa lagi yang memiliki batu permata merah lima itu, Ki? Ah, tidak ada lagi, Batara. Ah, sudahlah, kau cari gadis itu. Lalu beli batu permata merah delima yang dipakainya. Pasti kau akan beruntung. Saya tidak ingin memilikinya, Kirangga. Saya hanya ingin tahu siapa lagi yang memiliki batu permata itu. Ya, tidak ada lagi. Yang aku tanya itu. Baiklah, Kirangga. Saya dan kawan saya ini akan pamit. Saya minta maaf karena sudah mengganggu Kirangga malam-malam begini. Ya, tidak apa-apa. Aku senang diganggu oleh kalian. Permisi, Ki. Ya, ya. Eh, eh tunggu, tunggu, tunggu dulu. Ada apa, Ki? Kau betul mau tahu siapa yang memiliki batu permata merah delima itu? Iya, Ki. Hmm, duduklah lagi, duduk. Ah, kira Kirangga tidak main-main. Aku akan bilang pada kalian. Karena aku lihat kalian orang-orang yang jujur. Ah, terima kasih. Aku akan kasih tahu kalian. Tapi kalian tidak akan mungkin sampai ke sana. Kalau bisa saya akan ke sana Kirangga. Tidak mungkin, tidak mungkin Batara. Kenapa tidak mungkin Kirangga? Dengarlah. Menurut cerita orang tua-tua dulu, negeri pemilik batu permata merah delima itu jauh letaknya. Negerinya di atas angin. Apakah Kirangga pernah ke sana dan bertemu dengan pemilik batu permata itu? Tidak. Aku hanya mendengar cerita dari orang-orang tua dulu. Lalu? Kata orang tua dulu, negeri itu negeri Antabranta. Terletak di atas sebuah lembah. Negeri itu bernama negeri Karang Angin. Karang Angin? Jadi negeri itu negeri dongeng? Ya, entahlah. Aku sendiri tidak tahu. Tapi pemilik batu permata merah delima itu seorang perempuan. Namanya Nyirupas. Mungkin saja gadis yang kau lihat memakainya adalah anak Nyirupas. Uh, eh, lalu Kirangga? Tidak ada lagi yang aku ketahui Batara. Ah, anggap sajalah cerita itu cerita dongeng di malam hari dari aku ya. uh, <laughs> terima kasih Kirangga. Semoga cerita Kirangga ada gunanya bagi saya. Sebentar lagi aku akan sampai di puncak Gunung Sumbing ini. Ah, akhirnya sampai juga aku kemari. Setelah lima tahun yang lalu, aku injakkan kakiku di sini. Oh, itu kuburan guruku di Pandai Urat. Kuburan ini tetap bersih, walau aku tidak pernah kemari. Kuburan ini seperti ada yang membersihkannya. Maaf, Ki Guru. Muridmu ini sangat jarang datang kemari. Karena muridmu ini merasa sedih melihat tempat di puncak Gunung Sumbing ini. Muridmu ini terakhir kemari lima tahun yang lalu. Lima tahun yang lalu muridmu bertemu dengan Ki Mujur di sini. Itulah pertemuan yang terakhir dari kami berdua. Pertemuan yang masih membicarakan tentang cinta aku dengan cinta Ki Mujur. Setelah itu, pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak pernah lagi kami menyinggung masalah cinta kami. Kami hanya berusaha mendidik murid kami supaya menjadi orang yang berguna. Maaf, Ki Guru. Muridmu adalah murid yang tidak tahu membalas budi, sehingga tidak pernah Ki Guru datang menemui muridmu ini, walau di dalam mimpi sekalipun. Tetapi kini muridmu ini datang juga kemari, Ki Guru. Muridmu ini ingin mengadukan nasib. Walau muridmu tahu bahwa hal ini adalah hal yang sia-sia. Karena Ki Guru tidak akan mendengarkan pengaduan muridnya sendiri. Ki Guru pasti sudah tenang di alam sana. Ki Guru pasti sudah tentram di alam sana.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 Ki Guru. Malam mulai turun di puncak Gunung Sumbing ini. Muridmu teringat masa-masa lalu ketika kecil di sini. Andai saja Ki Guru ada, tentu muridmu akan bahagia. Aku seperti melihat segumpal asap di atas kuburan ke ini. Ah, aku seperti sesosok tubuh di dalam kumparan asap itu. Aku datang, Sepi. Aku lagi pandai ura. Ki Guru hadir di hadapanku. Aku hadir. Namun yang hadir ini bukan jasadku. Tapi sukmaku, Sepi. layak pada muridmu ini. Aku memang menyayangimu, Sepi. Sejak kecil kau aku rawat. Sehingga kau sudah aku anggap sebagai cucuku sendiri. Sayang kita harus berpisah. Tapi tanda aku sayang padamu. Aku tidak datang dalam mimpimu. Tapi aku datang dalam kenyataan seperti ini. Terima kasih, Ki Guru. Hapuslah air matamu, Sepi. Tidak pantas seorang pendekar menangis seperti ini di hadapanku. Iya, Ki Guru. Aku tahu bebanmu terlampau berat untuk kau pikul sendiri. Karena kau belum juga bisa menghancurkan Mak Rompang. Maaf, Ki Guru. Mak Rompang sudah bisa kami hancurkan berkat kapak perunggu yang Ki Guru wariskan kepada kami. Aku tahu. Pang sudah bisa kalian hancurkan. Karena kalian mengikuti petunjukku di dalam kitab dua mustika yang aku tulis. Tapi yang kalian tidak tahu bahwa Pang sudah bangkit kembali. Bangkit ke guru? Iya. Ada yang mencabut kapak perunggu itu dari mayat Mak Rompang. Sehingga perempuan jahanam itu bagaikan mendapat sebuah nyawa baru. Dia mendapat sebuah kekuatan baru. Guru, itu dia akan membuat bencana lagi di dunia ini. Itu sudah tentu sepi. Bahkan dia telah membunuh kedua orang yang mencabut kapak perunggu itu. Sehingga kedua orang itu telah tewas di tangannya.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 Nyi masih bersimpuh di hadapan gurunya Ki Pandai Urat. Sedangkan hari semakin malam. Puncak Gunung Sumbing sudah semakin pekat karena gelap. Yang tampak hanya kunang-kunang berterbangan kian kemari. Nah pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya.